Islami Salatu Salam Bersyafiran Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi ya Wa Sallam Bilum Fidhan Amin Khatimatun Fi Ziyaratil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi biasa para muallif itu meletakkan hatam dan awal itu adalah yang terbaik. Biasanya seperti itu. Ya seperti dalam kitab ini ditulis penutup daripada kitab ini adalah sejarah kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya ini adalah tafaulan untuk mendapatkan khitamuhu misik. Ya selalu yang akhir itu adalah yang terbaik. Dengan harapan semoga nanti akhir daripada kehidupan kita juga yang terbaik. Itu maksudnya. Nah, jadi sini ini adalah yang terbaik daripada isi kitab ini gitu. Ziarah Nabi kita Muhammad SAW. Karena semua yang ada di dalam kitab ini semua berasal dan bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah yang membawa dakwahnya, beliau yang menjelaskan tentang syariahnya. Maka Sangat tidak pantas kalau seumpama ada seorang yang melaksanakan ibadah haji tapi tidak berziarah ke Nabi. Sehingga pantas jika al Habibullah bin Abdul Haddad berarti beliau berkata bahwasanya dua perjalanan itu dengan panggilan atau tepatnya tiga perjalanan itu dengan panggilan. Yang pertama perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh kalau tidak ada panggilan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam maka tidak mungkin kita akan sampai ke sana dan Nabi Ibrahim sudah memanggil kita semenjak kita di alamul arwah sehingga siapapun di antara kita yang menjawabnya sekali berarti kita akan haji sekali atau umroh sekali kalau kita menjawabnya lebih dari itu, berarti lebih dari itu. Nggak pernah menjawab, berarti kita tidak akan melaksanakan haji atau umrah sama sekali seumur hidupnya. Begitu pula, yang kedua, perjalanan menuju Madinah. Perjalanan menuju Madinah itu adalah dengan panggilan depan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada panggilan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan sampai kepada Madinah. Sehingga tidak heran kalau di antara jamaah-jamaah Indonesia ada berangkat haji dan umrah tapi subhanallah cuma berangkat ke Mekah sampai jeda langsung pulang nggak mau pergi Madinah karena di Madinah katanya tempatnya bid'ah di situ ada ziarah gitu. <laughs> nah, jadi ini sesuatu yang sangat-sangat menggelikan karena ziarah itu merupakan sebuah syariat yang masyru'ah syariat yang dihimbau, dianjurkan. Nah, karena berdasarkan tidak dilaksanakan sebuah perjalanan kecuali menuju dua tempat yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka seakan-akan kalau kita itu berangkat ke Madinah untuk niatan ziarah berarti sudah salah itu harus dengan niat melaksanakan sholat di masjid Nabi. Tapi kalau dengan niat ziarah, berarti termasuk yang salah niatnya. Gitu. Nah, jadi yang semacam itu kita jadi curiga. Gitu Jangan-jangan mereka yang tidak datang ke Madinah ataupun yang datang ke Madinah tapi tidak ziarah kepada Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang datang ke Madinah tapi tidak diundang oleh Nabi Muhammad SAW. Hmm, kenapa kita katakan demikian? Karena sahabatnya sendiri. Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah beliau itu tidak mampu lagi untuk meneruskan hidupnya di Madinah. Karena terpisah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya. Maka beliau minta izin kepada Syekh Bakar Siddiq. Maka dengan alasan tersebut, akhirnya beliau diizinkan. Akhirnya Sayyidina Bilal tinggal di Syam. Tapi subhanallah, satu tahun setelah tinggal di Syam, beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Kalya Bilal mahadal jafa, amma gad'an laka antazurani. Wahai Bilal, apa ini? Jafa itu adalah sesuatu jafwah. Gitu. Jadi apa kekerasan hati. Jadi sampai-sampainya kamu itu nggak mau ziarah sudah lewat setahun. Nah, gitu. Nabi SAW menegurnya. Apakah belum waktunya kamu itu datang kepada aku untuk berziarah? Kira-kira mereka yang melihat riwayat yang semacam ini, apakah yang akan diutarakannya daripada komentar-komentar seputar ini? Karena ini sudah jelas disebutkan di mana-mana. Nah, dan mimpi Nabi SAW itu tidak mungkin bohong karena, karena sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis sahih Bukhari man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi Nabi SAW yang mengajak dan memerintahkan Sayyidina Bilal untuk datang kepada Nabi berziarah apakah belum waktunya kamu itu datang untuk berziarah padaku gitu. <laughs> nah, jadi oleh karena itu kita curiga jangan-jangan mereka itu yang tidak datang ke Madinah ataupun datang ke Madinah tapi tidak berziarah pada Nabi termasuk yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita termasuk yang mau berziarah kepada para solehin, para aulia, para ulama dan semoga nanti setelah kita meninggal pun juga diziarahi. Nah, sehingga kita termasuk yang mendapatkan doa daripada mereka yang berziarah dan itu menambah amal-amal pundi kebaikan kita. Kata di sini, tusannu ziyaratun Nabi SAW bil ijma'. Adapun ziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW menurut ijma para ulama. Ulama di sini dimaksudkan adalah ulama dengan mazhab empat itu. Ya semuanya. Mereka itu berpendapat bahwasanya ziarah Nabi termasuk mustahabbah. Bahkan wabadul ulama ujabah. Sebagian daripada ulama hukumnya mengatakan bahwasanya ziarah Nabi itu hukumnya wajib katanya. Nah, lihat di taliknya wahum ba'dul malikiyah ka ibn Arabi wa bi Imran Musa bin Isa al-Farisi. Nah, itu mereka termasuk yang mewajibkan ziarah Nabi itu wajib. Selain haji, umrah wajib, ziarah Nabi juga wajib gitu. Wa yanwi ma'aha ziyarat masjidihi. selain ziarah, jadi yang paling penting itu ke Masjid Madinah itu apa? Ziarah Nabi. Nah, tapi kok mereka enggak? Yang paling penting itu sholat di Masjid Nabawi, kemudian etikaf di Raudhah, nah, gitu. Tapi kita enggak. Yang paling penting itu adalah ziarah Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian dengan niat itu kita tambahkan niat sholat di masjid. Nah, kenapa? Ziarah itu nggak ada sama sekali yang namanya kesyirikan itu nggak ada sama sekali. Jadi cuma mereka saja yang berpendapat demikian ziarah kubur disangkanya syirik, minta-minta kepada kubur. Mana ada di antara kita orang awam pun ketika ziarah kubur, tanyakan kepada mereka, apakah mereka minta kepada ahlu kubur? Tidak, tapi minta kepada Allah dengan wasilahnya. Nah, cuma wasilah itu nggak diterima oleh mereka. Lalu apa maksud firman Allah Taala wabtagu ilaihil wasilah? Jadi harus ada wasilah. Kita akan melalui surga harus ada wasilahnya. Wasilah itu macam-macam wasilahnya. Ada orang tua, ada suami, ada mujahadah, ada akhlak yang baik. Nah, semua itu adalah wasilah menuju pada Allah Taala. Jadi semua amal itu adalah wasilah. Dan Nabi SAW ketika melaksanakan Isra, sebelum sampai ke Palestina, maka Nabi SAW dihentikan dan berhenti dahulu bersama Jibril di makamnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu diriwayatkan dalam hadis sahih. Kenapa Nabi SAW itu dibawa dan di di apa diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan berziarah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kan untuk mengambil barokahnya, untuk mengikuti asarnya. Gitu. Nah, kalau semua di situ tidak ada kebaikan, maka tidak mungkin mereka Jibril itu memerintahkannya untuk berhenti di sana. Nah, nah tapi ya begitulah. Kalau sudah Allah Ta'ala berkehendak orang tidak mendapatkan taufik, ya Akhirnya mereka tertutup hatinya itu. Semoga kita selalu menerima dengan kebenaran, terbuka untuk mendapatkan taufik Allah SWT. Walaitikafa Dan juga dengan niat etikaf di dalam Masjid Nabawi. Likauli ta'ala walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum rasulu lawajidullaha tawwabar rahima. Dan seandainya mereka itu yang menzalimi dirinya itu, siapa yang menzalimi dirinya? Orang berdosa itu. Itu termasuk menzalimi dirinya. Yang berakhlak tidak baik itu menzalimi dirinya. Orang yang durhaka itu, itu menzalimi dirinya. Jadi semua yang berdosa itu dikatakan zalim, menzalimi dirinya. Karena menggunakan dirinya yang Allah ciptakan itu bukan dengan semestinya penggunaannya. Sehingga dikatakan di sini, dolamu anfusahum. Kemudian mereka itu meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad memintakan ampun untuk mereka. Maka pasti mereka akan mendapatkan Allah SWT. Maha pemberi taubat dan maha pengasih. Wali hadisin. Dan dengan dasar hadis Nabi SAW. Man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak berziarah kepadaku faqad jafani gitu. Jadi jafani ini kayak kurang ajar gitu kepadaku gitu. Itu Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Darukutni wal Khatib. Wa man zarani bil Madinah muhtasiban kuntalahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Riwayat Tabrani dan Baihaqi. Barang siapa yang berziarah kepadaku di Madinah muhtasiban karena Allah kuntulahu syahidan aku akan menjadi saksi baginya dengan kebaikan wasyafian dan memberi syafaat kepadanya yaumal kiamat pada hari kiamat kelak. Wa man zara qabri au qala man zarani syafi'an wa syahida. Itu hadis riwayatkan Abu Dawud wa Tayalisi wal Baihaqi. Terus wa ibadah ba'da wafati fa kana mazarani fi hayati. Wa mazara gabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah meninggalku, maka seakan-akan dia itu berkunjung kepadaku di masa hidupku. Barang siapa yang berziarah ke ke makamku, maka dia telah berhak atau wajib untuknya syafaatku. Alakulihal, ini semuanya menjadi sebuah dalil dasar untuk kita melaksanakan ziarah dan ziarah itu masyru'ah. Baik ziarah kepada nabi, ziarah kepada wali, ziarah kepada orang soleh, ziarah juga kepada orang tua dan pekuburan yang ada untuk mengambil hikmah dan mendoakan mereka semua. Itu termasuk ziarah yang masyru'ah. Yang disunahkan dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan syirik. Asalkan niat kita itu bukan minta-minta kepada kubur dan seawam-awamnya kaum muslimin ketika berziarah di mana-mana itu kita tanya kepada mereka, kamu ziarah untuk apa? nggak ada yang di antara mereka akan menjawab aku minta kepada ahli kubur, nggak ada. Dan itu cuma buatan mereka saja. Kemudian Sunan Ziaratil Madinah Munawarah. Ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama al-iktisal liha. Setiap kita akan masuk ke kota Madinah sunnah untuk mandi. Mandinya berarti nawaitu sunnatal ghusli lidukhul ila Madinah al Munawwarah. Aku niat mandi sunnah untuk masuk ke Madinah Munawwarah. Sunnahnya. Yang kedua, as-salatu fil masjidi an-nabawi arba'ina fardhan mutawaliyan Wa qala ba'duhum walau qada'an fi waqtin wahid. Yang kedua di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan Madinah Al-Munawwarah adalah hendaknya melaksanakan salat arba'in gitu. Salat arba'in itu berarti 8 hari secara berturut-turut tidak ketinggalan takbiratul ihram. Nah, kenapa? Ada hadis yang berbunyi Man salla fi masjidi hadza arba'ina salatan la tafathu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal azab wa bari'un minan nifaq. Rawahu Imam Ahmad wa Tabrani. Barang siapa yang salat di masjidku ini sebanyak 40 kali salat dan tidak ketinggalan salat pun, satu salat pun, berarti mutawaliyah gitu. Kutibat lahu bara'atun akan ditulis untuknya Baro atau minan nar. Jadi apa? Akan dibebaskan daripada neraka, dibebaskan daripada azab kubur dan juga azab neraka. Wabari bari'u nifak dan dia itu dibebaskan daripada sifat kemunafikan. Nah, cuma di sini ada sebagian ulama yang mengatakan, nah ini wagalabaduhum walau godoan fi waktin wahid. Walaupun Godok dalam satu waktu artinya apa? Godok delapan hari dalam satu waktu. Pertama duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Hmm? Selama delapan kali delapan hari berarti. Delapan kali lima waktu. Nah, itu hukumnya sudah bisa mendapatkan keistimewaan ini. Yang penting dilaksanakan dengan cara jamaah. Yang kedua dilaksanakan di Masjid Nabawi. Dimanapun itu, nggak harus di Rodoh, tapi dimanapun. Jadi seperti itu. Yang ketiga, alexar minal ibadah fi Rodati syarifah. Yang ketiga, hendaknya memperbanyak bermacam-macam ibadah, apapun itu. Dari mulai baca Al-Quran, sholat, membaca salawat kepada Nabi SAW, apapun ibadah kita laksanakan di Raudhah Syarifah karena nanti rodo itu akan menjadi sebagian daripada surga. Artinya apa? Semua yang melaksanakan ibadah di tempat itu akan menyebabkannya dia mendapatkan kenikmatan dalam surga. Kemudian yang keempat, ziaratu masjid di Guba wassalatu fi. Di antara sunnah-sunnah berkaitan dengan Madinah adalah ziarah Masjid Guba dengan melaksanakan salat di dalamnya. Hmm, karena bahwa masjidul maksud fi qalihi la masjidun usissa ala taqwa min awal yawmin ahaku an taquma Dan juga li hadisin man tatahara fi baitihi summa ata masjid gubba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Jadi barang siapa yang berudur di rumahnya kalau kita termasuk muktamir berarti berwudu di hotelnya. Kemudian berangkat ke Masjid Kuba dalam keadaan suci. Fasallafi kemudian dia sholat di Masjid Kuba tersebut. Sholat apa saja? Sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat apa saja. Karena lahu ka'ajri Umar, umratin sama seperti pahalanya umroh itu. Jadi habis jam dulu setiap hari Sabtu pasti jadi selepas daripada Masjidil Haram dia langsung ke Guba dan kita juga seperti itu tapi hari Jumatnya. Bahkan sholat Jumat kita pada waktu belajar di Madinah selalu sholat Jumatnya di Masjid Guba. Nah, jadi itu diantara sunnah berkaitan dengan Madinah Al-Munawwarah. Yang kelima ziaratu magbarati bagi Al-Gharqat. Yang kelima diantara sunnah-sunnah berkaitan dengan kota Madinah adalah ziarah bagi. Hmm, tapi sekarang hampir sudah dikatakan yang mana-mana sahabat yang dimakamkan di sana sudah disamarkan, disarukan. Ya itu tadi, takut sampai dikatakan syirik gitu. <laughs> Sehingga sesuatu yang sangat menggelikan apa maksudnya mereka itu ditanya ini siapa? Nggak tahu, nggak tahu. Nabi bilang nggak tahu aja, hukumnya haram. Dia tahu, dia bilang nggak tahu. Apa maksudnya? <laughs> Jadi ya, seenggaknya seakan-akan kita mau ngapain memang gitu. Kalau tahu itu makamnya istri-istri Nabi, putri-putri Nabi, terus mau diapain? Memang kita mau nyembah? Nah, itu. Jadi nggak tahu atas dasar apa ajaran mereka itu kok sampai sebegitunya gitu loh. Padahal Nabi SAW melaksanakan ziarah sebelum meninggal juga ziarah ke bagi mendoakan mereka. Nah, kita juga datang ke bagi untuk mendoakan mereka dan kita berdoa kepada Allah dengan berkat mereka. Nah, tapi karena ada tawassul itulah makanya mereka itu tidak terima gitu. Jadi terlalu sempit pikiran mereka gitu. Jadi disangkanya dengan kita datang ke sana berarti kita menyembah kubur. Dan para habaib itu mendapatkan julukan mereka itu ubadul kubur katanya. Penyembah kubur. Jadi sudah identik kalau ada habaib seperti itu katanya. Kemudian jadi sangat disayangkan kalau seumpama kita berangkat umroh berziarah di Madinah, kemudian tidak berziarah ke bagi eh, karena ziarah kepada mereka pasti ada keutamaan tersendiri yang akan kita dapatkan paling tidak ketika kita mengucapkan salam kepada ahli kubur maka mereka tahu siapa yang datang kalau mereka tidak tahu berarti Nabi melakukan sia-sia dong ketika dalam peperangan Badar tatkala mereka Abi Jahal, Abi Lahab, Utbah dan sebagainya mereka itu dikubur, ditaruh di seba, dalam sebuah gubangan. Lalu kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Ha, bagaimana janji Allah yang telah Allah tampakkan kepada kalian, kemenangan yang kami raih, kekalahan yang kalian dapatkan?" Kenapa Nabi Muhammad mengatakan demikian? Kenapa nggak dikatakan oh berarti yang ngajarkan kita itu berbicara sama ahli kubur itu nabi, berarti nabinya salah juga. <laughs> nah, itu kan hadis hadis sahih itu. Nabi berbicara dengan mereka. Sudah meninggal, kok diajak diajak ngomong sama Nabi? Berarti nggak ada bedanya dong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau itu bertanya kepada ahli kubur, dibagi gali lal kubur, Mal khabar ladzi indakum fasanakhbiru mal khabar ladzi indana. Hadis itu diriwayatkan. Nah, amal khabar ladzi indana famal famma buyutukum faqad sukinat ghairakum. Wa amwa amwalakum faqad qusimat. Wa mazwajukum faqad tazawwajna ghairakum. <laughs> Lalu Nabi Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke salah satu kuburan yang ada lalu beliau berkata loh azinallahu an an yatakallamu la takallamu Wa idza takallamu la takallamu khairaz zat at-taqwa. Nah, ya, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang <laughs> yang apa yang yang berziarah itu gitu. Yang berbicara itu dengan ahli kubur. Nah, jadi mereka mendengar, cuma kita tidak bisa mendengar jawabannya. Nah itu. Tapi mereka mendengar, siapa yang datang mendengar. Jangan pun kita itu berziarah datang kepada mereka. Orang amal kita itu setiap minggu itu pasti disampaikan kepada Nabi dan juga pada kedua orang tua kita. Orang tua kita akan tahu apa yang kita lakukan pada setiap minggunya itu diberitahukan kepada mereka. Sehingga kalau baik akan menyenangkan, mengangkat derajat mereka. Tapi kalau tidak baik akan menjadi sebab azab dari mereka para orang tua itu. Kemudian yang keenam ziaratu Jabal Uhud wa gubur syuhada Fi muqaddamitihim Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ziarah juga ke Jabal Uhud. Tapi bukan cuma ziarah ke Jabalnya. Jadi ziarah Jabalnya untuk ambil ibrah. Ambil pelajaran. Apa yang terjadi dalam peperangan Uhud. Banyak hal yang bisa kita ambil petik pelajarannya. Ah, tapi lebih penting daripada itu adalah kita berziarah ke makam para syuhada Uhud. Lebih-lebih kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, gitu. Kemudian yang ketujuh ziaratu baqiyatil masajid al maksurah wal amakin al athariyah. Nah, jadi ziarah masjid-masjid yang lain yang menjadi yang ada apa? Ada eh, kenangan-kenangan eh, tertentu seperti masjid yang ada di Honda, masjid kiblatan dan lain sebagainya itu sunnah untuk kita pergi untuk ambil, untuk apa? Untuk mengambil keberkahan dengan asar yang ada. Tapi ini oleh mereka pasti dicoret dari kitab ini. <laughs> Ya? Kenapa nggak boleh kita ambil barokah? Nggak ada barokah itu gitu. Barokah itu hanya khusus kepada Allah dan nabinya gitu. Nah, tapi setelahnya nggak ada gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu mereka terlalu sempit cara berpikirnya. Nah, padahal sahabat Nabi mereka berlomba-lomba bahkan keadaan yaktatilu. Apa artinya yaktatilu? Jadi mereka itu bersengketa gara-gara rebutan mendapatkan air bekas utuhnya Nabi. Rambut bekas potongannya Nabi. Nah, itu mereka rebutan mau dapat itu. Nah, untuk apa? Nabi berkahan. Bahkan kalau sudah Nabi SAW meludah. Atau Nabi SAW membuang dahak. Maka itu sahabat itu sampai dia itu merelakan dirinya itu meloncat jatuh ke tanah. Kenapa? Karena saking taunya. Kalau Nabi meludah, kalau sampai ke tanah langsung hilang, ditelan oleh tanah. Jadi sebelum ditelan oleh tanah, maka dia itu meloncat supaya untuk mendapatkan dari tangannya. Begitu dapatkan dahaknya Nabi itu, di dalam hadis sahih disebutkan. Kalau sudah dapatkan ludah Nabi dan dahaknya Nabi itu, kemudian diusapkan ke mulutnya, diusapkan ke dadahnya, dibawa ke... Nah, tapi dahaknya bukan dahak kita. Nah kita gitu warnanya kuning hijau hijauan kan. Gitu. Ludahnya <laughs> Nabi itu ludahnya Nabi semuanya harum, nggak ada yang menjijikkan Nabi. Nah, tapi yang semacam ini bukan khusus untuk Nabi. Bukan khusus untuk Nabi, tapi semuanya. Nah, jadi orang-orang soleh itu mengandung barokah karena kesalehannya, karena ibadahnya, bukan karena dirinya. Dirinya kalau bukan karena Allah yang meletakkannya keberkahan di situ, maka dia tidak mengandung apa-apa, tidak berarti apa-apa. Semua itu tergantung kepada masyhadnya, kepada keyakinannya. Sama orang tua. Walaupun kalau orang tua itu khususan, walaupun nggak soleh, tetap kita akan mendapatkan keberkahannya karena memang orang tua itu disejajarkan oleh Allah Taala dalam segi untuk kita wajib bersyukur kepadanya itu dengan Allah SWT. Nah, jadi hati-hati dengan orang tua. Orang tua itu adalah sebuah tanda akan ridhonya Allah Ta'ala kepada kita. Bagi laki-laki ya. Tapi kalau bagi perempuan tidak lagi sudah. Kalian sudah punya suami. Kalau mau tahu surga nerakanya jangan tanya orang tua. Kalau orang tua pasti ridho sama kalian. Tapi kalian sekarang sudah berada di tangan suami kalian. Apa kata suami kalian? Kalau suami kalian ridho, maka berarti surga. Tapi kalau enggak, ya enggak. Artinya bakal mati pada waktu itu, dalam keadaan tidak diridai oleh suami, maka berarti kamu tidak berhak melakukan surga. Jadi barometernya itu situ. Nah, jadi beruntung yang ada suaminya, tapi suaminya ridho. Nah, tapi kalau laki-laki, hak terbesar itu adalah Allah dan Rasulnya, kemudian orang tua. Nggak ada yang akan orang tua. Jadi orang tua. Gitu. Jadi mereka yang paling berbakti pada orang tuanya, maka dia pasti yang paling bahagia hidupnya. Yang paling mudah untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Itu khusus bagi laki-laki yang e, manapun. Baik sudah tua, masih ada orang tua, nah itu jimat itu. Nah, tapi kalau perempuan nggak lagi. Orang tua itu nomor 30 sekian. Nomor satu Allah, nomor dua Rasul, nomor tiga suami, empat suami, lima suami, sebelas suami, lima belas suami, dua puluh suami, tiga puluh suami, tiga satu baru orang tua. Hmm, karena emang sulit. Mau bakti sama orang tua? Gampang, mudah. Karena dia memberikan segala sesuatu. Nah, tapi suami, laki-laki mau bakti sama orang tua. Meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, semuanya harus diutamakan orang tua. Sulit. Tapi bagi istri, bakti kepada suami dan bakti kepada orang tua lebih sulit bakti kepada suami. Nah, disitulah letak rahasianya kenapa? Kok Allah Ta'ala meletakkan kunci daripada surga seorang wanita itu kepada suami. Nah, kalau nggak siap ya jangan kawin. Biar orang tua tetap jadi jadi apa? Jadi kunci surganya. Gitu. Seperti sahabat Nabi itu yang cantik, wajahnya masih muda, banyak sahabat-sahabat Nabi yang menginginkannya untuk menjadi istrinya, tapi dia tidak mau. Sampai dipanggil Nabi SAW. Ketika dipanggil Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, kenapa engkau tidak kawin? Padahal banyak orang yang ingin melamarmu. Artinya ini merubah gitu Jadi disenangi banyak orang, tapi dia nggak mau. Dia sendiri nggak mau. Hanya kata perempuan, kata Nabi SAW, kata perempuan itu, Gajah Allah maafkan aku. Aku ini adalah seorang wanita yang selalu memikirkan akhiratku. Coba ya sahabat Nabi ya. Aku adalah seorang wanita yang selalu memikirkan akhiratku. Aku takut kalau aku melaksanakan perkawinan, aku justru mengumpulkan dosa demi dosa. Tapi kalau engkau anggap aku itu lebih baik kawin ya Allah, tolong beritahu kepadaku apa sih haknya seorang suami terhadap istrinya. Nah, di saat itu justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seandainya kamu punya suami dan suami itu terkena penyakit koreng dari kaki sampai ujung rambut atau di ujung rambut sampai ujung kaki setiap koreng itu ada darah dan nanahnya lalu kau jilati itu bersihkan kamu belum bisa melaksanakan haknya suami nah sekarang bayangkan kalau itu benar-benar terjadi bisa nggak intim jilatnya nah gitu aja untuk untuk kadang-kadang untuk untuk membuktikan bahwasanya kita ini termasuk yang bisa seperti itu atau enggak? Gitu. Nah, jadi besar memang ya, besar eh, haknya seorang suami itu. Tapi yang namanya setan nggak mau kalian semua jadi wali nggak mau. Gitu. Makanya laki-laki semua jadi wali, perempuan sedikit. Gitu. Baguslah, biar laki-laki yang jadi wali banyak gitu. Nah, artinya kalau mau ya berusaha. Berusaha. Jadi makanya kan usaha yang utama itu bagi seorang wanita atau setiap manusia dia harus tahu di dalam dirinya itu ada musuh. Ada empat musuh yang selalu bersama dia. Kemanapun pergi selalu. Jahatnya mereka itu. Tapi yang semacam itu masih mau diikuti juga. Ah, siapa musuh kita? Cinta dunia. Yang kedua hawa. Nafsu. Kemudian setan. Tidak bakal dibiarkan kamu itu berubah kebaikan. Hmm, jadi selalu akan digerogoti sesuai dengan sumpah daripada iblis untuk kamu tidak akan dibiarkan. Sehingga kemarin kita membaca di dalam kitab Ogudul Lijen. Disebutkan. Barang siapa man zaujah. Zaujaha. Barang siapa perempuan yang menyenangkan suaminya. Faka'an nama hajja hajjatan mabrurah. Jadi satu kali senangkan. Menyenangkan suami itu. Sama seperti haji yang mabrur kata Nabi SAW. Nyenangkan dengan kata-kata, nyenangkan dengan tindakan, nyenangkan. Setiap kali senangan akan mendapatkan itu. Dan jangan sampai katakan bahwasanya Sayyidatuna Khadijah itu dia itu dengan apa tabiatnya sudah seperti itu, enggak melawan hawa nafsunya itu untuk menyenangkan Nabi SAW tidak. Tapi dia itu melawan hawa nafsunya untuk menyenangkan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga tidak pernah tampak riwayat yang menjelaskan tentang bahwasannya Nabi SAW itu ada masalah dengan Sayyidah Khadijah sama sekali. Dari mulai beliau kawin sampai meninggal dunia. Nah, inilah. Jadi kalau kita itu termasuk yang e, mengerti bahwasanya kehidupan ini adalah untuk mencari pahala sebaik-baiknya, itu lumbung pahala. Suami lumbung pahala gitu. Kenapa? Suami itu orang baru. Baru kemarin kita kawin, tapi kok bisa gitu loh kita harus taat, harus nggak boleh bantah, harus ini. Nah, di situ Allah tak meletakkan ibadah yang besar itu pada suami gitu. Ya, semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah terutamanya kepada suami kita gitu. Jadi sudah kita sepakati mau baca apa. Jadi sebetulnya ada dua pilihan. Imma kita baca kitab ehya e, eh, Muhtasar ehya atau kitab Al-Hikam. Nah, jadi untuk kita supaya mempunyai banyak konsep bagaimana cara melawan setan. Nah, jadi karena itu adalah kitab-kitab penyingkap sebuah hakikat. Jadi hakikat sesuatu itu gimana sih? Nah, itu disingkap semuanya. Tapi kamu harus siap. Kalau belajar Ihya atau belajar Al-Hikam, nanti kamu itu akan merasa akan menjadi seorang sufi yang selalu menjaga hati, selalu zuhud, nggak mau ganggu orang, nah, gitu. Nah, jadi kalau nggak siap ya jangan. Tem. Nah. Tapi kalau siap, ah silahkan gitulah. Ah, nggak takutnya setannya sekarang masih ada di benaknya gitu. Nah, kalau tanya sama setannya pasti jangan, jangan, jangan. Itu udah bagus kitab itu. <laughs> Ah, insya Allah kalau ini kan fikih Nah, fikih udah alhamdulillah selesai. Kebanyakan di antara kalian ya mereka-mereka juga. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu adalah ilmu rokoik atau ilmu ihsan. Yang intinya itu seperti ditafsirkan Nabi kita Muhammad SAW. Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Nah, jadi tingkatan utamanya itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu. Jadi itu inti tujuan, orientasi daripada ilmu tasawuf itu seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu ingat Allah. Fem, apapun yang kita lakukan, laksanakan daripada ibadah, selalu kita bayangkan Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala. Nah, sehingga lihat bagaimana keadaannya orang yang melihat pada Allah Ta'ala. Dia takut untuk berbuat maksiat, dia takut. Nah, itu, itu inti daripada ilmu tasawuf seperti itu. Kalau semua kau belum bisa sampai kepada makam itu, maka Fa'innahu yarak. <laughs> Jadi berusaha merasa sudah kita nggak bisa melihat. Maka kita merasa, berusaha untuk merasa dalam hati kita, dimanapun kita berada, Allah lalu mengawasi kita. Itu tingkatan kedua. Mereka yang sudah sampai ke tingkatan pertama, seperti Imam Ali karamallahu wajah, maka beliau mengatakan, "Lauku kushifal gita'u mazdatu yakinan. Sumpah kita ini, dibukanya oleh Allah Ta'ala, sehingga aku melihat semuanya itu, tidak tambah sedikit pun keyakinanku. Jadi sampai kepada hakul yakin itu. Jadi ada ainul yakin, ada hakul yakin. Jadi hakul yakin itu disampai oleh para sedikin. Ada pula yang mengatakan tidak. Sedikin itu sampai hanya, hanya sampai ke ainul yakin. Tapi kalau hakul yakin hanya bagi para nabi. Gitu. Nah, jadi mereka itu sebagai sebuah simbol untuk diri kita di mana simbol-simbol itu telah mengetahui dengan hakikat sesuatu sudah tersingkap baginya gitu. <laughs> Nah, jadi apa sih bedanya? Apa eh, perbedaan antara hakikat yang sudah disingkap oleh Nabi karena disingkap oleh Allah Taala dengan yang belum disingkap kepada kita? Apa hakikatnya itu berbeda? Kepada kita belum tersingkap, kepada Nabi sudah tersingkap. Yang sudah jelas kepada Nabi karena sudah disingkap oleh Allah Taala maka Nabi utarakan dalam hadisnya, dalam ajarannya semuanya ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Nabi SAW yang sudah disingkap baginya, sehingga beliau itu bisa melihat segala sesuatu itu dengan kenyataannya, hakikatnya. Apakah hakikat yang diketahui oleh Nabi itu kepada kita berbeda? Berbeda. Berbeda apa tidak? Berbeda? Tidak. Tidak berbeda. Artinya apa? Semua yang disampaikan Nabi SAW itu sesuai dengan empiris. Artinya apa? Pengalaman. Yang kedua, sesuai dengan wahyunya. Pasti. Jadi jangan mau ditipu, dibohong-bohongi oleh setan itu dengan mengatakan, oh enggak, enggak, jangan itu, itu cuma ini. Jangan percaya. Jadi apa yang disampaikan Nabi SAW itu dengan hakikat beliau katakan. Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun Yuhal. Nah, jadi ikuti Nabi Muhammad SAW yang sudah melihat hakikat ini, sudah sampai. Nggak bakal luput, nggak bakal salah. Buktinya, lihat aja buktinya. Nah, jadi kan eh, selalu anda katakan. Jadi setan itu kadang-kadang kalau kita nggak mengerti yang semacam ini, maka dia itu gampang, mudah masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau kita tahu hakikatnya, maka kita tidak akan mudah untuk diganggu oleh setan. Hakikatnya apa? itu? Al-Quran itu pasti. Hadis itu pasti. Semua yang berkaitan dengan manusia itu nggak pasti. Yang dibisiki setan nggak pasti. Yang dikatakan orang tua nggak pasti. Yang dikatakan guru-guru kita nggak pasti. Selama bukan hadis yang disebutkan. Tapi kalau sudah hadis yang disebutkan. Nabi Muhammad yang menyebutkan itu pasti. Jangan tertipu. <laughs> Jadi seperti kita ini. Fem selalu ngomongin orang. Iri kepada orang. Cinta kepada dunia. Menyakitin hati orang dan sebagainya. Pasti dia sengsara. Pasti. Yang rugi pasti dia rugi. Nah, yang dibicarakan pasti untung. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Yang iri pasti rugi. Yang diiri pasti untung. <laughs> yang zalim pasti rugi. Pasti nggak mungkin nggak gitu. Lihat aja kehidupannya. Nah, kenapa? Suatu kepastian itu tinggal menunggu berlalunya waktu. Tuh lihat. Dan di situ baru kita akan tahu, oh iya yeah, pasti ya, baru berangkat keimanan itu bertambah. Gitu. Nah, jadi harusnya kita itu mengambil sebuah kesimpulan daripada yang pasti-pasti daripada orang dulu-dulu itu. Ini kan ada kitab ini. Kenapa? Ini kan semua berdasarkan empiris, pengalaman, pengalaman pengalamannya para sahabat soleh yang mereka itu dizalimi ini dan sebagainya diangkat oleh Allah Taala. Ya kenapa kita itu tidak belajar yang dulu? Pada Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, Fasiru fil ardi fanduru, fa'tabiru ya ulil absor, fa'tabiru ya ulil albab. Itu kan semuanya ada. Belajar, belajar pada orang yang disebutkan di sini. Itu. Nah, itu kan mereka yang melaksanakan dengan kepastian yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi harus harus takut dan mau ditipu oleh setan. Nah, jadi biarkan antara kita sama Allah. Makanya paling enak itu kalau hidup dengan manusia itu kita melaksanakan konsepnya Nabi. Apa itu? Kun ma'al kan lah khalqah. Berkumpullah engkau dengan manusia, seakan-akan tidak berkumpul dengan manusia, antara kau sama Allah mas Nah, jadi enggak nyalakan orang, enggak nyalakan itu sudah biar serah dia. nah, yang gerakan dia itu begini, Allah nah, hujan untuk kita, tapi dia tertipu dengan setan, makanya dia begitu, ah, dia rugi, dia pasti sengsara dia hidupnya. Nah, jadi kalau enggak mau sengsara, nggak mau nggak mau ada kendala, nggak mau ada kesusahan, ya jangan berdosa, jangan ganggu orang. Nah, pasti kamu senang hidupnya. Nah, gitu loh. nggak? Nggak percaya? Coba yang berani sama suami, bikin marah suami. Terus, nah, nanti lihat. Susah satu, catat satu. Susah dua, catat dua. Masalahnya, kesusahan yang akan datang daripada perbuatan dosa itu bisa jadi satu dosa, dua susah, atau tiga susah, empat susah, lima susah, sampai habis itu dosanya. Dan itu merupakan rahmat dari Allah Ta'ala untuk kalian. <laughs> Nah, gitu. Nah, tapi kalau sumpah kita ini termasuk orang yang jauh daripada dosa, takut kepada dosa, tidak gampang ditipu oleh setan, maka kita pun akan diuji oleh Allah Ta'ala, karena tidak mungkin lepas daripada ujian. Tapi ujian yang kita lewati itu menjadi sebab kita itu naik derajatnya. Tertempa dengan ujian yang kayak begini-begini bersyukur pada Allah Alhamdulillah. Seperti yang sampai kepada kita ceritanya orang yang buta matanya, buntung tangannya, buntung kakinya, korengan, setiap koreng itu ada ulatnya, gimana rasa gatalnya, mau garu nggak bisa nggak punya tangan. Sehingga dia pingsan, pingsan, sedikit-sedikit pingsan. Tapi subhanallah dia masih berkatakan alhamdulillah allazi afani mabtalahu bi yufaddalani ala katsir min khalqik. <laughs> Faham? Segala puji bagi Allah taala yang telah menjadikan aku itu selamat daripada musibah-musibah terjadi pada orang-orang ini. Bahkan aku diutamakan melebihi daripada yang lainnya. Penasaran seorang sufi dikatakan, "Loh, kamu katakan demikian, baca doa itu benar?" enggak?" iya. Aku melihat semua musibah dan bencana itu ada di diri kamu. Kenapa kau baca itu? Apa jawaban dia, Gal? Iya. Aku itu karena apa? Aku tidak aku memiliki apa yang tidak dimiliki oleh mereka. Masih Allah berikan aku kenikmatan berupa lisan lisanun kuru moga qalbun yafkuru. <laughs> Nah itu. Padahal kena musibah, tapi dirasakan nikmat. Nah, kenapa? Karena dia itu termasuk orang yang yang apa? Yang apa? Yang diangkat derajatnya bukan dihapuskan dosanya. <laughs> Ada seorang ustaz. Kalau kita ngelihat nggak tega, nggak mentolong. Kenapa? Kakinya itu beruang. Jadi kakinya itu kelihatan tulangnya. Kenapa? Kena gula basah. Hmm. Uh, itu jadi apa? Ngelihatnya udah. Tapi subhanallah enggak pernah ada raut muka itu dalam keadaan tidak tidak senang tetap dia itu ngajar tetap gitu nah ini semacam inilah ini orang yang dicoba tapi bukan karena dosanya tapi diangkat apa derajatnya buktinya apa nah, dia itu tidak tidak apa tidak tidak pernah sambatan dan ujiannya itu tidak menjadikan dia itu terpasuk ke dalam dosa lain nah, berbeda kalau seumpama kita diuji dicoba Kemudian dia bilang sama orang, ini kayaknya saya diguna-guna orang ini, ini, ini. Allah <laughs> yang gerakkan semuanya. Apa apa bisanya sih mereka semuanya? Yang meng, apa membuat guna-guna sihir dan sebagainya. Kalau nggak berganda, nggak terlaksana. Nah, tapi ini ini gara-gara ini, gara-gara ini. <laughs> Sudah dikasih itu, dia diampuni dosanya oleh Allah Taala. Coba dia sabar, nggak usah ngomong-ngomong, diampuni dosanya. Tambah dosa, ya, tambah lagi, panjang sakitnya. <laughs> nah, gitu loh. Jadi pada hakikatnya seperti itu. Nah, kenapa kalau kita melihat kepada kehidupan ini, menengoklah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lihat bagaimana kehidupannya Nabi. Lihat bagaimana kehidupan Syarif Bakar Siddiq. Lihat bagaimana kehidupan Syarif Umar bin Khattab yang meninggal dalam keadaan ditusuk dari belakang ketika sholat subuh. Lihat bagaimana Syarif Ali juga dalam keadaan tertusuk ketika melaksanakan sholat. Lihat Sina Utsman. Fem ketika itu beliau membaca Al-Quran. Datang seseorang. Masih sempat berdiskusi ketika Sina Utsman itu akan dibunuh. <laughs> sempat berdiskusi. Gitu. jadi dia tidak melawan. Tapi meninggal dalam keadaan tidak melawan pun. Ditusuk dari belakang. Sampai dia meninggal. Kok begitu tenangnya? Kenapa orang semacam itu begitu tenang? Gitu? Gak ada sambatan ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu masih sempat ketika dia itu dibunuh. Eh, maka dikatakan dia aku maafkan. Kalau dianya yang melaksanakan berbuat begitu pada aku maafkan, tapi haknya Allah terserah kalian. Tapi dianya aku maafkan. <laughs> Kok bisa sempat gitu. Harusnya kejar, jangan sampai lepas dan sebagainya. <laughs> Nah, itu mungkin ini yang yang diangkat derajat seperti itu. Tapi subhanallah, kenapa demikian? Karena Sayyidina Osman itu sebelum dibunuh dalam keadaan tidak melawan, beliau itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidina Osman itu kan dikepung dari segala arah, depan, belakang semuanya oleh para pemberontak untuk dibunuh. Sayyidina Ali telah meletakkan dan mereka merintahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk berada di pintu utama. Pintu utama menjaga Sayyidina Osman. Dua-duanya itu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sehingga Nabi Muhammad SAW sempat memukulnya. Kenapa engkau biarkan Sayyidina Utsman itu dalam keadaan musuh masuk, kamu tidak tahu. Sayyidina Hasan kan sempat kena ya, sempat kena tebasan pedang untuk menjaga Sayyidina Utsman. Coba lihat bagaimana antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Disangkanya Sayyidina Ali itu maruk kepada khilafah sampai dia itu mau rebutan dengan Sayyidina Utsman dan sebagainya gitu. <laughs> Sangat-sangat eh, apa? sangat-sangat kejam fitnahnya mereka pada Sina Ali. Sebetulnya begitu. Pada waktu itu, Sayyid Osman itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata begini, Gali Osman, kalau engkau mau, aku akan atasi mereka semuanya dan aku selamatkan engkau. Tapi kalau engkau mau juga, engkau akan berbuka bersamaku hari ini. Nah, maka Sayyid Osman mengatakan, Gali Rasulullah, aku rindu padamu. Dan aku ingin berbuka denganmu hari ini. Memang. Jadi Sayyidina Utsman itu justru ketika dia itu akan dibunuh merasa bahagia. Sebentar lagi setelah dia itu meninggal dia akan berbuka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di sini adalah Sayyidina Utsman bin Affan yang ibadahnya sangat luar biasa, mantunya Nabi sampai dua kali, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, kalau seumpama aku punya anak, Sebanyak 40 aku kawinkan satu persatu sampai mereka semua habis. Dengan Sayyidina Osman. Yang semacam itu tapi meninggalnya dalam keadaan ditusuk. Lalu Sayyidina Ali ditusuk juga. Lalu Sayyidina Hasan diracun. Lalu Sayyidina Hussein dipenggal kepalanya. Begitu pula Sayyidina Azza Abidin, mereka-mereka Ahlul Bait dan sebagainya, kehidupannya semacam itu. Nah, kok bisa-bisanya kita itu merasa sombong, dia mengatakan, enggak, aku harus hidupnya enak. Enggak ada yang benci padaku. Oh, aku harus gini-gini, enggak bisa. <laughs> Di dunia itu kan justru kalau kita disayang oleh Allah Ta'ala, justru itu banyak cobaannya. Gitu loh. Tapi cobaannya itu mengangkat derajat, bukan cobaannya itu menghapus dosa. Ditambah dicoba, tambah dekat pada Allah. Tambah dicoba, tambah banyak ibadahnya. Bukan tambah dicoba, tambah dosa. <laughs> Itu tanda, itu dihapus dosanya. Jadi ingat-ingat perbedaan antara orang soleh yang dicoba dan orang yang tidak soleh dicoba. Gitu. Nah, jadi sudah selesai. Jadi kita baca tahlil dengan niat. Oke. Okay. Ya, silakan. Ya, Ya. Ya.